Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di akhir bulan Ramadan Al-Mubarak yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri insya Allah yang merupakan hari raya besar bagi kaum muslimin tempat kita merayakan kebahagiaan setelah kita menunaikan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. <clears throat> hari raya disyariatkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika bertemu mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kami lakukan, yang kalian lakukan. Maka pantas di saat ini saya mengucapkan kepada kaum muslimin sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, al-qiyam, was-siyam, was-sadaqah wa qira'at al-Qur'an wa jami'a al-a'malis salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan amal soleh dariku dan dari antum semua, dari Anda semua, baik itu puasa, ibadah-ibadah salat malam, sedekah, bacaan Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua amal-amal soleh yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Di saat-saat ini tentu kita sedang menikmati indahnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan keberadaan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah. Apalagi di akhir-akhir Ramadan yang merupakan musim kebaikan yang terbesar dalam Islam. Di saat-saat ini kita sedang menikmati 10 hari terakhir di akhir-akhir yang merupakan waktu diharapkan di situ kita akan mendapatkan kemuliaan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka pantas untuk nikmat ini kita syukuri. Apalagi setelah kita bertemu dengan Idul Fitri, bergembira dengan karunia Allah adalah sifat orang yang beriman yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Maka dengan itu hendaknya mereka bergembira. Orang-orang beriman merasa gembira, merasa bangga dengan karunia itu, dengan nikmat Allah, dengan rahmatnya. Karena itu lebih baik dari semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. <clears throat> Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa mendatangkan kegembiraan. <clears throat> Bukankah kita ketahui bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim yang kita kenal sering diungkapkan oleh para penceramah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu di antara keistimewaan besar puasa. Beliau bersabda, "Walisaimi farhatani yafrahuhuma." Orang yang berpuasa itu akan merasakan dua kegembiraan. Dia gembira dan senang padanya. Idza aftara idza aftara fariha bi fitrihi. Yang pertama ketika dia berbuka puasa. Dia gembira dengan puasa yang telah dilakukannya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyamihi. Yang kedua ketika dia berjumpa Allah pada hari kiamat nanti. Ketika dia mendapatkan balasan yang sempurna di sisinya. Balasan yang terindah adalah berjumpa dan mandang wajah Allah. Dia membawa puasa amal yang besar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan amal ibadah ini sebagai amal yang diperuntukkan untuknya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibihi. Kecuali puasa. Puasa adalah untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kegembiraan ini dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang berpuasa gembira ketika berbuka, bisa juga diartikan gembira ketika dia beridul fitri. Menyempurnakan puasanya ini menunjukkan apa? Kaum muslimin rahimakumullah, puasa itu menjadikan kita bergembira. Dan di sini tersirat makna, terkandung makna puasa itu menjadikan orang yang beriman akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, kegembiraan ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini akan menjadi bekal selama hidupnya. Setelah itu ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan saat-saat terindah dalam hidupnya. Sebagaimana ketika nanti dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah saat terindah yang bahkan ketika itu dia penduduk surga merasakan kenikmatan bertemu dan mandang wajah Allah Subhanahu wa taala lebih nikmat daripada kenikmatan apapun yang ada di surga. Inilah hakikat iman. Makanya faedah ini kita dapatkan selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Kegembiraan inilah yang kita ambil maknanya sewaktu kita menjalankan hari raya Idul Fitri. Gembira karena ya di situ kita telah berhasil mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala menanamkan iman di dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan <clears throat> dalam Al-Qur'an ya ketika seorang hamba seorang muslim telah menyempurnakan puasanya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum dan agar kamu menyempurnakan bilangan puasamu dan kamu membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepadamu. Subhanallah, ini merupakan kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba. Oleh karena itu setelah itu seorang hamba akan menghadapi hari-hari selanjutnya dengan penuh kerinduan untuk mengulangi saat-saat terindah tersebut. Inilah sebabnya setelah berakhir bulan Ramadan Allah mensyariatkan ibadah-ibadah berikutnya termasuk puasa sunnah, kemudian sholat-sholat yang wajib maupun sholat-sholat sunnah, sedekah-sedekah yang wajib maupun sunnah dan seterusnya. Supaya apa? Allah maha mengetahui. Hambanya yang beriman selalu merindukan saat-saat beribadah. Maka dalam rangka memuaskan dahaga hamba-hambanya yang beriman, Allah mensyariatkan ibadah-ibadah tersebut. Sungguh indah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang kita harapkan atau makna terbesar, hikmah terbesar yang kita ambil dari ibadah puasa kita sehingga kemudian di waktu hari raya Idul Fitri kita saling mengucapkan selamat takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh menerima kebaikan-kebaikan dan menjadikan kebaikan-kebaikan itu sebagai sebab yang menyempurnakan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar merasakan kegembiraan ketika beridul fitri, ketika menyempurnakan ibadah puasa, dan nantinya di hari akhir gembira ketika berjumpa, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha mulia. Demikianlah, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.